ونستغفره ونعوذ syahrin bala bi halki bi khalqi sya'rin au taqsirihi au sifri au dhafrihi au dhafrihi idza kana mubahan kama qila kam min sadiqin fi qaba'in wa kam min zindiqin fi aba'in bal yujaduna fi jami'i asnafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون في أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع والزراع والزراع والزراع وقد ذكر الله تعالى أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى inna rabbakum ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara alima allan tuqsuha fataba tuqsuhu alima allan tuqsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'ani alima an sayakunu minkum marra وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فيهم العلماء والنساك ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء Wasmu sufi jadi Wa nisbatun Nisbat sufi ada buah Hada huwa sahihu Wa qila Innahu nisbatun ila Sufatul qawfa'i Sufatul qawfa'i Wa qila ila sufati bni Murri Ibni eh? Murri bni Adabni Atau Atau ni jati Atau ni nijata قبيلة من العرب قبيلة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنساك وقيل إلى أهل الصفة وقيل إلى الصفاء وقيل إلى الصفة وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه أقوال ضعيفة ضعيفة وهذه أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل sofain lafiha sofaun au sofaiun au sofawiyun sofawiyun au sufiyun walam yakul sufi wasara aidan ismul fuqara'i yakni bihi ahlus suluki ahlus suluki bihi ahlus suluki wa hadhihi urfun hadithun wa qad tanaza'a an-nasu nah. Kalau Malik rahimahullah taala walaysa li ilah dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki sesuatu ya tamayazuna bihi yang menjadi ciri khas mereka sehingga tampil beda aninasi dari banyak orang fidzahir dalam penampilan lahiriah jika penampilan perkara lahir tersebut adalah minal umuril mubahah selama itu adalah perkara-perkara yang mubah bukan perkara-perkara yang haram fala yatamayazuna bilibas duna libasin maka para wali Allah Subhanahu wa taala tidaklah memiliki ciri khas model pakaian tertentu dan tidak mau memakai model pakaian tertentu. Ila kana kilahuma mubah jika dua model pakaian tersebut sama-sama mubah hukumnya. Maka beliau maka ditegaskan oleh Syekhul Islam dunia bahasanya yang namanya wali Allah itu tidak harus ya beliau katakan tidaklah memiliki ciri khusus dalam masalah pakaian jenis pakaian tertentu model pakaian tertentu oh inilah wali inilah salafi inilah sunni bukan demikian namun Selama itu pakaian itu adalah pakaian mubah, maka mereka tidak berbeda dengan umumnya orang dan kebanyakan orang. Maka ini adalah perkataan sebelah adalah satu hal yang perlu dijamkan baik-baik untuk meluruskan sikap sebagian orang yang berkeyakinan dan beranggapan bahasanya eh, <coughs> orang-orang yang taat atau eh, orang-orang yang teguh beragama itu memiliki model pakaian tertentu pakaian salafi nah, maka ada bahkan sampai ada orang yang mencetuskan ada sandal salafi dan bukan dan sandal bukan salafi mungkin adalah satu hal yang mengada-ada ya para wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ya tamayat tidak memiliki ciri khas yang berbeda dari umumnya orang lain dalam masalah penampilan selama pada tersebut adalah minal umur al-ibah. Tapi kalau itu adalah haram, maka mereka meninggalkannya. Boleh jadi haram karena menadatnya karena itu sutra, tidak boleh bagi laki-laki, ataupun karena faktor lain, karena ini adalah menyerupai uh, orang kafir, karena ini adalah pakaian ciri khas orang kafir, <clears throat> sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masalah tasawuf atau karena faktor-faktor yang lain. Walam ki sya'ri tidak pula mereka punya ciri khas dalam masalah mengundul rambut kepala atau mencukup pendek rambut kepala atau mengikat rambut kepala. karena mubahan jika itu adalah perkara yang mubah. Perkataan saya ini menyindir perilaku sebagian uh, eh, sufiah dimana orang-orang sufi itu sebagian mereka membuat jadi hak bahasanya seorang sufi itu gundul kepalanya dan dijadikan gundul sebagai ciri ahli ibadah maka ini bahkan dapat Syekhul Islam di Majmu Fatwa ketika membuat tentang masalah hukum gundul kepala maka terkait katakan ini adalah hukum kepala gundul kepala yang punya tidak. pertama hukum gundul kepala yang hukumnya masuk yaitu gundul kepala dalam rangka musuh dalam rangka ibadah umrah atau e, haji maka hukumnya adalah satu hal yang masuk satu hal yang disyariatkan satu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan kemudian yang kedua adalah gundul dan gundul tersebut adalah dijadikan ciri khas orang soleh atau ciri khas ahli ibadah atau semisal itu makanya ada gundul kepala yang hukumnya bid'ah. Kemudian yang ketiga gundul kepala karena ada satu keperluan, ada hajat, karena sakit, karena mengobati kepala yang borok atau yang lainnya kemudian digundul maka hukumnya adalah mubah. Kemudian yang keempat adalah gundul kepala tanpa sebab. <coughs> Tidak ada motivasi yang mendorong seorang untuk gundul kepala. Maka kata beliau, ulama berselisih pendapat tentang gundul kepala semacam ini. Ada yang dengan alasan ini ya, menyerupai orang-orang wahid yang kata Nabi ya, <coughs> ciri mereka adalah halik, atahlik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis tentang khawarid ciri khawarid adalah mengundur kepalanya menurut sebagian ulama yang lain membolehkannya dan eh, Syekhul Islam tidak mengkafirkan, tidak menyampaikan, uh, eh, tidak mengkafirkan mana pendapat yang terpilih di antara dua pendapat tersebut. Kemungkinan sebagaimana dikatakan kamin sedikit betapa banyak seorang yang si kubain dia berada di satu tenda Kalau oh, ini jenis pakaian ini Kayaknya jenis pakaian Wakam min zindikin fi abain Dan betapa banyak Orang yang zindik Zidik itu bahasa Persia yang masuk ke dalam bahasa Arab yang umumnya maknanya adalah munafik orang yang pura-pura masuk Islam namun untuk bahasa Islam dari dalam terkadang, terkadang zindik ini digunakan dengan makna yang luas ya, yang maknanya adalah sesak Dan betapa banyak orang yang sindik, orang yang sesat, diabain memakai abaya, memakai ya sejenis jubah. Bal jadu Nabi jami asnafi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ditemukan di semua jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mereka bukanlah termasuk ahli bidah yang jelas, yang terang-terangan, bukanlah ahli jujur, ahli maksiat. Maka semua jenis umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang ada wali dari golongan mereka. Baik jenis umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari masalah agamanya ataupun dilihat dari masalah dunianya selama mereka bulan ahli bidah dan selama setelah bulan ahli wujud. Maka setelah mengatakan ahli bidah dengan kata lain dia mengatakan ahli bidah itu bukanlah termasuk wali, tidak bisa disebut wali dan ahli wujud ahli ma'asi juga tidak bisa disebut sebagai aulia ilah. Fayujabidah fi ahli Quran maka dijumpai adanya wali Allah Subhanahu wa taala dan dia dari golongan ahli Quran, orang yang menekuni Al-Qur'an. Ada wali dan golongan orang yang menekuni Al-Qur'an. Wa alil ilmi. Dan ada orang yang eh, ada wali Allah Subhanahu wa taala dijumpai dari golongan orang-orang yang menekuni ilmu. Ilmu syar'i, fikih dan yang lainnya dan juga dijumpai adanya wali Allah Subhanahu wa taala di ahli jihad di tengah-tengah orang ya gemar eh, berjihad ke Allah Subhanahu wa taala berjihad yang syar'i. Dia bukanlah termasuk ahli ilmi, dia eh, enggak enggak pintar untuk suruh belajar. Namun kalau pintar untuk suruh perang, maka dia rajin perang. Maka juga ada golongan orang-orang semacam ini ada juga dia, eh, yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. maka berbagai jenis umat Muhammad SAW dilihat dari sisi agamanya amal yang menonjol yang dia miliki ada yang amal yang adalah Quran ada yang amal yang adalah ilmu-ilmu syar'i ada amal yang adalah jihad bersaing dan pedang itu jihad dan juga disembahi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dipuja dari golongan para pedagang dan golongan para pengkasir orang yang membuat barang-barang tertentu dan juga dari golongan orang yang bercocok tanam. Maka berbagai jenis umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dari sisi dunianya dan, dan pekerjaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman yang surat Zamil Inna rabbaka ya'lamu Rabbmu ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang engkau berdiri kurang dari dua per tiga malam dan kurang dari setengah malam bahkan kurang dari sepertiga malam wapai ladina maaf dan sejumlah orang yang bersamamu dan Allah yang menetapkan malam dan siang alim ala tusuhu fataba alaikum Abdul bawa jalannya saya salam dan Quran maka bacalah Al-Quran ayat Al-Quran yang mudah bagimu Alimam sayakul minkum Allah mengetahui bahasanya akan ada di antara kalian marda orang-orang yang sakit wa akhuna yadribuna fil ardi dan yang lain ada orang-orang yang berbabi Dorobasi artinya bepergian Ya tribuna nafil arti orang-orang yang bepergian di muka bumi Ya bertahuna min fadillah mencari rezeki Maka harta dalam ayat ini disebut fadillah Karunia dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan pentingnya harta sehingga dia disebut sebagai fadlillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di surat Jumuah. Pertama natusuhu Alima ala tusuhu Allah mengetahui bahasanya kalian tidaklah bisa menghitungnya Maksudnya kalian tidak bisa menghitung malam sehingga kalian bisa mengerjakan perkara yang wajib kalian kerjakan. Kecuali dengan e, sholat di seluruh keseluruhan malam saja salah satu hal yang berat bagi kalian. <clears throat> Fatafa alaikum maka Allah menerima tobat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keringanan bagi kalian. Ini di awal Islam Salat yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah Salat malam Ini adalah ayat yang menceritakan Tentang kewajiban salat malam Untuk kaum muslimin dan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka di ini disebut eh, di jalan sejalan dikatakan dan di antara para sahabat ada orang yang tidak mengetahui berapa jumlah rakaat salat yang dikatakan di waktu malam dan berapa yang masih tersisa akhirnya dia pun melaksanakan sholat malam seluruh malam dalam mereka hati-hati maka mereka mengerjakan sholat malam sampai bengkaklah telapak-telapak kaki mereka dan ini terjadi sana selama setahun atau lebih kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan <coughs> Fakal ayat salam dengan Quran maka Allah berikan keringanan dengan Allah katakan umat ayat salam dengan Quran. Maka bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ada yang menjelaskan bahasa Quran di sini maknanya adalah sholat. Karena salah satu makna Quran adalah sholat. seperti di surat Al-Isra, Al-Quran dan Fajri. Kina Quran dan Fajri karena masyhudan dan Quran al-Fajri Quran Fajr yang dimaksud Quran Fajr adalah sholat al-Fajri nah, ada yang menjelaskan mata salam dan Quran di sini adalah Quran di sini maknanya adalah sholat maka kerjakanlah sholat yang mudah kalian kerjakan karena terkadang Quran itu maknanya adalah sholat contohnya adalah firman Allah subhanahu al taala sebagaimana terkadang sholat maknanya dengan Quran sebagaimana dalam hadis kutsi eh, Allah Subhanahu wa berfirman uqamtu sholat baini wa abdi wali abdi ta'ala aku membagi sholat antara aku dan hambaku dan berangkat apa yang diminta dan dimaksud sholat adalah surat Al-Fatihah maka maksudnya adalah Al-Quran maka terkadang Al-Quran disebut dengan istilah salat dan terkadang salat uh, disebutkan dan maknanya adalah salat. Dan terkadang Quran disebutkan dan maknanya adalah salat. Maka ada sebagian ahli tafsir uh, yang menjelaskan bahwa faktor mata yang dengan Quran ini maknanya adalah salat. Maka kerjakanlah salat yang mau kalian kerjakan. Tidak perlu memaksakan diri. Ini adalah keringanan yang Allah bahkan terlebihkan kegiatan berikan berkaitan dengan kewajiban sholat malam ya ada di awal-awal Islam nah, selama setahun atau setahun lebih. Kemudian Allah menyebutkan ada tiga jenis umat Muhammad. Allah tahu bahasanya di antara kalian pertama ada orang yang sakit, kemudian yang kedua adalah para pedagang yang berjalan di muka bumi untuk mencari harta, dan yang ketiga adalah mujahid. Maaf, kalau orang yang dalam itu bila dan yang ketiga adalah orang-orang yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga golongan ini di sini tafsir jalan dikatakan, maka tiga golongan ini berat bagi mereka untuk mengerjakan sholat malam yang telah ditentukan yaitu satu malam, e, dua per tiga malam atau setengah malam atau tiga malam. Akhirnya mereka diberi keringanan yaitu dengan diperintahkan untuk mengerjakan saat malam semampunya. Setelah itu ketentuan ini dihapus dengan adanya kewajiban sholat lima waktu. Maka pertama kali adalah kewajiban untuk sholat malam dua per malam atau setengah malam atau selama tiga malam. Ini diberi keringanan diwajibkan untuk sholat malam hukumnya wajib sebisanya setelah itu dihapus dengan adanya kewajiban sholat lima waktu Maka umat yang maka bacalah apa yang mudah bagi mudah ah, bagi kalian dari Al-Quran. Maka dalam ayat ini disebutkan tiga jenis umat Muhammad. Jadi Syekhul Islam mengatakan dan Allah telah menyebutkan jenis-jenis umat Muhammad SAW dalam ayat ini. Di sini disebutkan tiga jenis umat Muhammad ada orang, yang sakit, ada sedekah, dan ada orang yang sibuk dengan Maka salaf dan dulu para ulama salaf menamakan orang-orang yang baik agamanya. Dan dia adalah orang yang berilmu, orang yang berilmu dan orang yang baik agamanya. Orang yang menamakan agamanya disebut dengan korek, jamaknya kurang. Jadi kalau kita baca asal, maka sering akan kita jumpai istilah korek atau kurang. Siapa yang dimaksud dengan korek atau kurang? Ini dijelaskan ahluddin wal ilmi jadi Rasul Saleh atau Qura adalah ahli wal ilmi Orang yang berilmu tentang agama Dan dia adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki Maka termasuk dalam istilah Qura ini Al-ulama wa nusa Para ulama dan orang-orang yang nusa ahli ibadah Kemudian muncul setelah itu, setelah masuk salat, muncullah istilah sufiah dan istilah fuqarah yang digunakan untuk ahli ibadah. Sedangkan istilah sufiah, maka pendapat yang benar, wanita batu tidak libat suf. Ada nisbah kepada pakaian suf dari yaitu wall domba yang kasar. Kata wasahi ini pendapat yang paling tepat tentang asal muasal istilah sufi. Terdapat banyak pendapat, pendapat yang benar atas Syekhul Islam. Sufi itu diambil dari kata-kata suf. Yang disebabkan orang-orang sufi itu membuat ciri hak. Ciri hak ahli ibadah adalah memakai kain wol yang kasar. Yang ini tadi telah disindir, eh, disindir dan telah disinggung oleh Syekhul Islam bukanlah para wali harus membedakan diri dalam jenis pakaian tertentu dan model pakaian tertentu. Bahkan wali Allah itu tidak memiliki e, ciri khas yang membedakannya dari umumnya manusia dari sisi penampilan. Ini adalah bantahan terhadap nah, kalimat yang tadi sudah sampaikan adalah bantahan terhadap sikap orang-orang sufi yang mengkhususkan diri dan menyatakan bahwa yang namanya wali itu yang memakai suf maka membuat diri hak dalam masalah pakaian dalam masalah model pakaian untuk menjadi ciri hak orang yang soleh dan orang yang baik agamanya ini adalah kitahnya sufiyah ini adalah sufi ya maka sungguh aneh ada orang yang demikian anti dengan sufiah dan tarikat sufiah namun terjumur dalam kita sufiah secara teori dia demikian keras ada sebagian orang demikian keras anti dengan sufiah namun secara praktek manusia mengamalkan nah, bidahnya sufiah yaitu yang namanya orang soleh, yang namanya wali, orang yang ngerti agama, orang yang baik agamanya itu punya model tertentu dalam masalah pakaian. Wakil dan ada yang mengatakan ini pendapat-pendapat yang lain setelah sudah menyebutkan pendapat yang benar, pendapat-pendapat yang lain tentang asal muasal istilah sufi. Ada yang mengatakan bahasanya eh, istilah sufi itu nisbat kepada sufatul kofa Dan ada yang mengatakan nisbah kepada Sufah bin Mur bin Ad bin Tolidah. Itu satu kabilah Arab yang mereka itu yang ada di masa jahiliyah dan sejak masa jahiliyah kabilah ini telah dikenal sebagai nusa sebagai orang-orang yang gemar beribadah. <coughs> dan ada yang mengatakan bahasanya sufia bahasanya sufia itu diambil dari kata-kata istilah ahli sufah dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata sofa yang artinya jernih. Dan saya mengatakan diambil dari kata-kata sofa artinya pilihan. Dan ada yang mengatakan diambil dari kata-kata saf al muqaddam barisan yang terdepan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barisan malaikat yang paling depan nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, semua pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Alasannya ketika dari sisi bahasa. Seandainya memang demikian, maka tentu uh, tidak disebut sufi, namun disebut sofa atau disebut sofai atau disebut sofawi. Sofawi itu untuk jika sofa. Jika dia memiliki kata-kata sofa jernih maka sofai jika diambil dari kata-kata sufah maka tentu harusnya adalah bunyinya sufi bukan sufi namun sufi walam yakul saya tidak disebut sufi nah saya penjelasan di fonot 5 kalau eh, sufi inilah nisbat yang benar untuk ahli sufah setelah kita singgung ahlu sufah di awal-awal risalah eh, atau kitab Al-Furqan. mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muhajirin tidak ada yang ansor yang tinggal di bagian belakang masjid karena mereka di Madinah tidak memiliki kerabat, tidak memiliki tanah dan tidak memiliki rumah, hanya tinggal sementara di bagian belakang Masjid Nabawi. Wasofai Nah ini sofai itu nisbah kepada ahli sofa orang-orang yang jernih hatinya. Nah kalau sofawi maka nisbat kepada sofwa manusia-manusia pilihan. Kalau dibaca sofi maka itu nisbat kepada sof al muqaddar. Namun ternyata bacanya sufi. Maka pendapat-pendapat tadi ada pendapat-pendapat yang tidak benar alias pendapat yang lemah. Wasara aidan dan eh, dan jadi pula muncul pula istilah fukara. Yakni bihi yang dimaksud dengan fukara di sini ini bukan istilah zakat uh, eh, fukara dan masakin. Namun makna fukara di sini adalah ahla suluk adalah orang-orang yang menempuh menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ahli ibadah. Namun fukara dengan makna semacam ini dengan makna ahli suluk adalah hadza ufun hadithun adalah makna yang baru. Tidak dikenal di masa salaf. Waqatan tanaza'an ayu ayyuma afdal. Dan manusia berselisih manakah yang lebih baik? Musamma sufi atau musamma fakir? orang yang dinamai dengan sufi ataukah orang yang dinamai hmm. dengan fakir maka yang lebih afdal dan lebih mulia kemudian uh, eh, serulisan istitrab melebarkan pembicaraan wa tanazza'u aidan ayyuma afdal al-ghani syakiru aw al-faqiru sabiru demikian juga manusia berselisih pendapat manakah yang terbaik orang kaya yang bersyukur manakah yang lebih mulia di sisi Allah orang yang kaya yang bersyukur ataukah orang yang kere orang yang miskin dan dia adalah orang yang bersabar hmm, Abdul وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان والصواب في هذا كله ما قاله الله تعالى حيث قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل قال أتقاهم قيل له ليس أن هذا نسألك فقال يوسف يوسف نبي الله بن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسألك فقال أفأن معادن العرب تسأل تسألونني الناس الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقاهوا فدل الكتاب والسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لأرابي على أجمي ولا لأجمي على أرابي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على على أسود إلا بتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أسب عنكم أبية الجاهلية وفقرها بالآباء Anna surajulani mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun. Faman min hazil min hazil asnafi atqa lillahi fahuwa akramu indallahi wa idza tawa rajulani fit taqwa istawaya fid darajati. Nah, Hadil masalah, masalah ini manakah yang lebih mulia di sisi Allah, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar? fi nizak kodim telah timbul perselisihan sejak masa silam antara ya, eh, dua tokoh sufi yaitu Al-Junaid dan Abil Abbas bin Dan Tentang masalah ini Imam Ahmad juga telah menyinggungnya Waktu dan diriatkan dari Imam Ahmad Tentang masalah ini Riwayatan dua pendapat Jadi kita tebak berarti Pendapat pertama mengatakan Orang yang kaya yang bersyukur itu lebih afdol Dan pendapat yang kedua Imam Ahmad mengatakan orang miskin yang bersabar yang lebih after. Ya, jadi kan ingin tahu dalil masing-masing pendapat bisa bisa membaca kitab Ibnu Qayyim Miftah dari Sa'adah. Beliau sampaikan di sana dalil masing-masing pendapat pendapat ulama yang mengatakan orang kaya itu yang lebih afdol. Mereka berdalil dengan banyak dalil di antaranya doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina." juga berdalil dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam surat Al Insyirah eh, wajataka ailan fa'arna kami jumpai kalian eh, kamu dulu miskin kemudian arna dan Allah kayakan demikian juga berdalil dengan eh, eh, Sedangkan ulama yang mengatakan orang yang miskin itu lebih abal berdalil dengan banyak dalil macam orang miskin itu lebih dulu masuk surga dan beberapa dalil-dalil yang lain. Kesimpulannya waswaf fiha da kullihi pendapat yang benar dalam ini semua itu termasuklah masalah syakir dan fakir sobir demikian juga atau mungkin juga termasuk perkara yang pertama al musamma sufi atau al musamma fakir Pendapat yang benar dari ini semua adalah kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, artinya kami menciptakan kalian min dzakarin wa dari laki-laki dan perempuan." Nah, firman Allah di sini min dzakarin wa adalah uh, alal ghalib yaitu umumnya manusia Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan dari ibu dan bapak karena sebagian manusia ada yang cuma min saja tanpa unta yaitu hawa ada yang min unta saja tanpa min zakarin yaitu Isa dan ada yang bukan min zakarin tidak pula min unta yaitu ada maka inna khalaqnakum min zakarin wa unta itu adalah min babil ghalib umumnya manusia wa ja'alakum su'uba wa qabail dan kami jadikan kalian suuban wa kubail. Apa beda suub dan kubail? Sebagian tafsir mengatakan suub itu adalah istilah untuk non Arab, ajam, wal kubail dan kubila itu adalah istilah untuk orang Arab, suku sukunya orang non Arab itu sa'at dan suku Arab itu kabilah. dan suku untuk Bani Israel itu situn. Maka apa tujuan Allah menciptakan kalian? Ada yang jadi orang Arab dan ada yang jadi bukan non Arab dan masing-masing punya suku-suku sendiri-sendiri. Ya, tujuannya bukanlah supaya kalian saling membanggakan diri, namun kita Arab supaya kalian kenal. Hina akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka inilah jawabannya. Jawaban tentang masalah tadi Al-Ghani Syakir apakah Al-Fakir Sabir Jawabannya adalah Inna akramakum indallahi akramakum Maka yang paling bertakwa Yang paling tinggi derajat takwanya Di antara Al-Ghani Syakir apakah nah, Fakir Sabir Jika ada dua orang yang satu miskin yang satu kaya Yang satu bersyukur karena kayanya Dan satu bersabar karena miskinnya Kok ternyata yang miskin itu derajat takwanya lebih tinggi dalam dalam keadaannya maka dia lebih mulia daripada yang itu. Namun jika ada yang orang yang kaya yang ber, yang bersyukur itu derajat takwanya lebih tinggi maka dialah yang lebih mulia. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayunasi afdal Manusia seperti apakah yang paling mulia? Maka Nabi katakan atqahum yang paling bertakwa. Maka kata-kata Nabi di sini sama persis dengan firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian ada yang, bertanya, ada yang mengatakan pada Nabi bukan tentang hal ini kami yang kami tanyakan kepadamu. Maka Nabi mengatakan manusia yang paling mulia adalah Yusuf karena dia adalah eh, Nabi Allah, anaknya Yakob yang juga Nabi Allah, anaknya Ishak yang juga Nabi Allah, anaknya Ibrahim yang juga bahkan Khalilullah maka dari nasab dari sisi nasab Yusuf itu adalah manusia yang paling mulia anak Nabi bapaknya Nabi kakeknya Nabi buyutnya juga Nabi Fakila maka ada yang mengatakan pada Nabi bukan tentang hal ini kami yang kami tanyakan kepadamu. Maka Nabi katakan apakah kalian bertanya an ma'adinil Arab tentang bahan tambangnya orang Arab yaitu apakah yang kalian tanyakan tentang orang-orang Arab tas alunani yang kalian tanyakan padaku maka Nabi katakan manusia itu ma'adin ka ma'adin zahab wal fitba. manusia itu adalah bagikan barang tambang sebagaimana barang tambang yang ketika diolah akhirnya bisa jadi emas dan bisa jadi perak maka Nabi katakan khiyaru ya khiyaru fil dalam manusia yang terbaik Nah, di masa jeliah itulah yang terbaik di masa Islam jika dia adalah orang yang berilmu. Maka Nabi katakan orang Arab yang paling baik, orang Arab yang paling mulia adalah orang yang di masa jeliah dia adalah orang yang terbaik ya, dari sisi akhlaknya dan yang lainnya. Kemudian setelah masa Islam dia juga jadi manusia yang terbaik ditambah dia punya ilmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal kita sunnah maka dalil Quran yaitu surat Al-Hujurat dan sunnah dalil hadis Bukhari Muslim menunjukkan bahasanya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Manakah yang paling mulia antara orang yang kaya yang bersyukur dan orang yang miskin yang bersabar? Mana yang adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Dan pendapat yang benar, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi satu ketika adalah mas kaya dan di satu kesempatan adalah miskin. Sehingga terkumpul pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan dua hal ini, keutamaan orang kaya yang bersyukur dan keutamaan orang miskin yang bersabar. Bapak dan dalam eh, Dalam kitab kitab sunnah dari Nabi SAW Alaihi mengatakan tidak ada keistimewaan bagi orang Arab atas orang Ajam, tidak pula bagi orang Ajam atas orang Arab, tidak pula bagi orang yang berkulit hitam daripada yang berkulit putih, tidak pula lebih istimewa orang yang berkulit putih dibandingkan yang berkulit hitam, illa takwa, kecuali dengan sifat takwa. Karena manusia semuanya dari Adam dan Adam itu dari rob dari tanah. Dari catatan kaki, hadisnya saya dilihatkan oleh Musaddad dalam musnadnya dan dilihatkan oleh Imam Ahmad, juga dilihatkan oleh Al Haris bin Abu Sama dalam musnadnya. Nah, dari jalurnya Sa'id Al-Jariri dari Abu Nadrah dia mengatakan bercerita kepadaku seorang sahabat yang mendengar khutbah Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi soti ayam tasyrik di, di tengah-tengah hari tasyrik ya, maka khutbah ini Nabi sampaikan pada hari tasyrik dan dia sebutkan apa yang Nabi katakan tadi namun tidak ada kalimat yang terakhir yaitu tidak ada kalimat warna sumin ada Nah, riat ini adalah sanatnya sahih, e, eh, para-paranya adalah orang-orang yang sikap Jariri meskipun dia adalah orang yang ikhtilaf Orang yang bercampur hafalannya di akhir hidupnya Akan tetapi orang yang mengambil riwayat darinya Dalam riwayatnya Ahmad dan Muhammad ada Ismail bin Ulayya jadi adalah orang yang mendengar dari Al-Jariri sebelum rusak hafalannya Berkata guru kami yaitu Al-Albani dalam Ghayatul Maram, takhid untuk halal haramnya Yusuf Qardawi. Eh, Syalbani mengatakan eh, ini adalah sanad yang sahih karena tidak diketahuinya siapakah sahabat tersebut la di dalam masalah bagaimana diketahui dalam ilmu mustalah hadis. Oleh karena itu hadis ini dikomentar oleh Ibnu Taimiyah di Iqtida' Salatul Mustaqim sanadnya sahih. Adapun kalimat yang terakhir anas min adam wa adam min turab maka didukung oleh hadis Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang akan datang setelah ini. Nah berkaitan dengan hadis ini, hadis ini digunakan eh, di tempat oleh sebagian orang tidak pada tempatnya. Hadis ini demikian juga ayat di atas dan hadis yang di atas digunakan oleh sebagian orang untuk menolak hukum. Yaitu bahasanya khalifah itu dari Quraisy. Mereka mengatakan in aku makum indallah atau mengatakan lafadla lil Arab eh, lil Arab ya ala ajami tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan orang yang bukan orang Arab nah, maka ini meletakkan dalil tidak pada tempatnya karena ini adalah berbicara kaidah uh, eh, uh, eh, uh, secara umum yang mungkin untuk mengalami taksis dan terdapat eh, penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi ijma ahlu sunnah bahasanya khalifah kaum muslimin seluruh dunia haruslah eh, idealnya adalah dari orang Quraisy. Dan kalimat aku akramakum indole atkakum maknanya bukanlah meniadakan nilai nasab. Bukannya meniadakan nilai nasab tetap orang yang bertakwa nasabnya baik itu tetap nilainya lebih dibandingkan orang yang bertakwa nasabnya buruk. Ya. Firman Allah inna akramakum indallah atqakum itu tidaklah menafikan nilai nasab. Tetap ada nilai lebih yang dimiliki oleh orang yang bertakwa dan nasabnya baik. Namun ayat ini menegaskan bahasanya yang namanya nasab dan yang lainnya tidak ada manfaatnya jika tidak diringi dengan takwa. Bagaimana sabda Nabi SAW Alaihi Wasallam yang dilihatkan oleh Muslim, Nabi mengatakan bahasanya Allah uh, memilih uh, Kinanah dari Quraisy dan memilih Bani Abdul Muthalib dari Kinanah dan seterusnya dan memilih aku dari uh, Bani Hashim atau Bani Kinanah. Maka Nabi mengatakan bahasanya di antara suku-suku Quraisy yang banyak itu ada ada suku yang lebih mulia dan ada suku yang lebih mulia lagi dan seterusnya. Dan ini ada hadis yang sahih dari oleh Muslim. Wa anu aidan dan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan si Allah menghilangkan dari kalian al jahiliyah kesombongan jahiliyah wal bil aba dan membanggakan Eh, gaya deliyah itu bangga-banggakan nenek moyang. Manusia itu cuma ada dua macam, seorang mukmin yang bertakwa ataukah orang yang tidak bertakwa dan dia adalah manusia celaka. Hadis ini hadis yang saya diatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Wahab dalam Jami' Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Dan hadis ini dinasai oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau Ibtidak Sirat Al-Mustaqim. Kata muhakik yang lebih bagus dari perkataan Syekhul Islam Temi adalah perkataan guru kami itu Albani dalam Ghayatul Maram kata Albani hadis ini menurutku sanatnya hasan meskipun ala eh, mengikuti mengikuti syaratnya muslim namun aku tidak berani mensahikannya karena Hisham bin Sa'ad adalah salah seorang perawi yang ada pembicaraan dari sisi hafalannya dan dikomentar oleh eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahzib orang yang jujur memiliki banyak salah pemahaman. Namun di sini ada memiliki pendukung <coughs> dari jalurnya Ibnu Umar yang dia telah Tirmidzi dan Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi eh, dalam Su'abul Iman dan hadis pendukung sanadnya Hasan. Maka Hasan ditambah dengan Hasan sehingga secara umum hadis ini naik menjadi tadinya sahih yaitu sahih li Pamakana min hadil asma maka siapa saja yang berasal dari golongan-golongan tadi orang kaya ataupun orang miskin Akalillah dia lebih bertakwa pada Allah maka dialah yang lebih mulia di sisi Allah. Dan jika keduanya adalah sama dalam takwanya maka sama dalam derajatnya. Amin. Hmm, قال المؤلف رحمه الله ولفظ الفقر في الشأن يراد به الفقر من المال يراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد وقد مدح الله تعالى في القرآن سنتين من الفقراء أهل أهل الصدقات وأهل الفيء وأهل الفيء فقال في السنف الأول للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعسف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال في الصنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهذه صفة المهاجرين الذين هاجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من من أمنه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تابوك تابوك raja'na min al-jihadil asghar ila al-jihadil akbar fala aslahu wa lam yarwihi ahadun min ahli al-ma'rifati bi aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa jihadul kufari min a'zamil a'mali la bal bal huwa afdalu man tatawwa bihi al-insanu Qala ta'ala. Nah. Walafzul fakri fi syar'i tadi kita jumpai istilah fuqara dengan makna ahli suluk. Jadi adalah urfun hadis, makna yang baru. Gimana kalau makna fakir dalam syariat? Kata beliau, kata sekali Islam, istilah fakir dalam syariat untuk punya dua makna. Yang pertama yuradu al fakru minal mal. makna yang pertama adalah miskin harta. Dan yang kedua adalah sakul makhluk ila khalikihi kebutuhan seorang hamba terhadap sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh penggunaan fakir dalam artian yang pertama dan firman Allah di surat At-Taubah, "Innama shadaqatu lil fuqara." Sedekah yaitu zakat adalah hak miliknya orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, fakir dengan istilah yang kedua Contohnya di surat Fatir. Wahai sekalian manusia antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia kalian adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu hamid. Dan Allah Subhanahu wa maha kaya dan maha terpuji. Jadi istilah hamid untuk nama Allah Subhanahu wa taala bisa dimaknai dengan dua makna. Yang pertama adalah mahmud. Artinya zat yang dipuji-puji oleh makhluknya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah hamid. Allah adalah hamid dalam artian hamid zat yang memuji makhluknya yang layak dan berat untuk dipuji. Di antara orang yang berat dan layak untuk dipuji adalah orang yang bersolat kepada Nabi. Siapa yang bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memujinya, bersolat untuknya itu memujinya sebanyak 10 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an sinfaini minal fuqara, dua jenis orang miskin. Yang pertama adalah ahli sedekah, orang-orang miskin yang layak untuk diberi sedekah. Dan yang kedua adalah orang-orang miskin yang layak diberi baik. Allah berfirman tentang jenis yang pertama lil fuqara sedekah itu adalah bagi orang-orang miskin alladzi usiru fi sabilillah yang mereka itu tertegah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan amal kebajikan sehingga dalam amal amal fisabilillah sehingga la yastati'una darbam fil ardi. Mereka tidak punya kesempatan untuk bepergian di muka bumi untuk berdagang, untuk mencari rezeki. Yasabumul jailu arniya minat ta'afu. Maka orang-orang yang tidak mengenal mereka menyangka bahasanya mereka adalah orang-orang yang miskin, minta ta'afuf karena mereka adalah orang-orang yang menjaga diri, tidak mau minta-minta. Ta'rifum bisimahum, engkau mengenal mereka dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Apa tanda mereka? Lais alunan nasa ilham. Mereka tidaklah mengemis, minta-minta pada orang lain dengan ilham, dengan mendesak-desak. Pematung fikum min khairin fa alim dan semua kebaikan yang kalian nafkahkan maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, di lil fukara itu telah membuang eh, eh, mubtada mubtadanya adalah sodakat sodakat lil fukara Aladina usir visabilillah usir maknanya hubisu atau habasu angfusam alal jihad orang-orang yang menahan diri mereka untuk berjihad yang disebutkan di tafsir lain ayat itu turun berkaitan dengan anisufa Al-Sufa itu di sini disebutkan jumlahnya 400 orang dari muhajirin. Arsadul ta'alumul Quran, mereka menyiapkan diri mereka untuk belajar Al-Quran dan berangkat berjihad bersama para pasukan. Maka mereka tidak mampu berpergian di muka bumi untuk berdagang dan mencari penghidupan karena mereka tersibukkan dengan jihad. Maka orang-orang tidak mengetahui kondisi mereka mengira bahasa mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka tak abuk, tidak mau ngemis dan minta-minta. Engkau mengenal mereka dengan tanda mereka. Apa tanda mereka? Simahum, tawadu, wa asarul judi. Yaitu tawadu dan tanda kalau mereka adalah kesusahan, kesusahan hidup. Orang yang tawadu nggak mau minta-minta, namun nampak hidupnya memang susah. mereka tidak meminta-minta kepada manusia sedikit pun. Ilhafa dengan mendesak. Apakah mereka ngemis minta-minta pada manusia namun tanpa mendesak? Kalau kita baca sekilas mungkin maknanya adalah mungkin mereka minta-minta namun tidak mendesak. Karena yang Allah katakan mereka tidak meminta-minta dengan mendesak-desak, memaksa-maksa orang yang diminta agar memberi. Namun e, tafsirnya maknanya la su'alalahum asla mereka tidak ngemis sama sekali. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk diberi sedekah. Maka sedekah yang paling afdal adalah sedekah untuk orang-orang yang semacam ini. Mereka adalah orang-orang yang miskin, namun mereka adalah orang-orang yang miskin karena uh, eh, tersibukkan dirinya dengan amal kebaikan sehingga tidak punya kesempatan untuk berdagang untuk mencari rezeki mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dalam amal kebaikan boleh jadi ngajar boleh jadi yang lainnya <coughs> ajarkan agama mereka tersibukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya kesempatan dan waktu untuk bisnis dan untuk berdagang atau yang lainnya maka uh, termasuk sedekah yang paling afdal adalah sedekah terhadap manusia-manusia yang semacam ini. Wakala uh, sin bisani dan penjelasan yang e, sangat bagus atau cukup bagus tentang Al-Baqarah 273 ini disampaikan oleh sesaat di tafsirnya di sirkar Muhammad. Wakala sin bisani dan Berkaitan dengan golongan yang kedua yaitu ahlul baik dan ini kata Syekhul Islam adalah afdalul sinfain, adalah yang paling Abdul dari dua jenis orang miskin ini. Bagi orang-orang fukara muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka wa amalin dan diusir dari harta mereka karena mereka mengharap karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah dan karena e, mereka adalah orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya. nya ulaika musadikun berkala orang-orang yang sejati dalam imannya Wahadi sifatul muhajirin dan ini adalah sifat muhajirin yang mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan wajah doa ada Allah dan mereka adalah orang-orang yang berjihad memerangi musuh-musuh Allah secara lahir dan batin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beriman yang hakiki adalah orang yang manusia atau orang-orang lain merasa aman dari gangguannya dari gangguan orang tersebut berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan darah ada yang sahih dari oleh Nasai dan Tirmidhi dari Abu Rairah sahih oleh Al Albani dalam Sahiha dalam hadis yang lain Nabi mengatakan <clears throat> dan Muslim yang hakiki adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lain sehingga kaum muslimin yang lain merasa aman dari gangguannya baik gangguan lisannya ataupun tangannya dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan yang hakikat adalah orang yang meninggalkan semua apa yang Allah larang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dan orang yang berjihad adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya fidatilai karena Allah Subhanahu wa taala. Diatkan oleh Tirmidzi eh, dan Fadlah bin Ubaid dinasahkan oleh Al Albani di Sahihah. Kemudian juga istitrat karena menyinggung masalah Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya. Amal hadis, adapun hadis yang diriatkan oleh sebagian orang, bahasanya Nabi mengatakan pada saat perang Tabuk, "Wajakna minal jihadi Asgar ila jihadil akbar." Kami kembali atau kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Dan jihad yang besar adalah uh, adalah jihad melawan nafsu, fala aslalahu kata syarul Islam. Hadis ini adalah la aslalahu Wala yarwihi dan hadis tidaklah dilihatkan oleh satupun ahli ma'rifat orang yang mengetahui tentang sabda-sabda Nabi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Namun la'as asralahu di sini maknanya bukanlah sebagai makna yang sering kita jumpai eh, dalam pelajaran hadis yaitu la asralahu artinya adalah tidak ada sanatnya bahkan ada sanatnya bagaimana di eh, di catatan kaki nomor ketiga artinya ada hadis yang mungkar kata muhakik dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad dari Jabir dan dinilai taif oleh Al-Albani di Taifa maka ada syaratnya maka uh, yang dimaksud la aslalahu dalam istilah sekulisan dia adalah la aslalahu minas sahih tidak ada asal usulnya dari hadis yang sahih Karena ada hadis itu punya punya asal usul di Bukhari. Di Bukhari lafaznya ringkas, di Tirmidzi agak panjang, maka di sini diriatkan oleh Tirmidzi dan kita katakan dan asalnya adalah diriatkan oleh Bukhari. Kemudian berkaitan dengan jihad melawan nafsu dan jihad secara fisik, saya Islam mengatakan Wajahul kufar dan jihad melawan orang-orang kafir adalah termasuk amal yang paling mulia. Dan kita dan kita katakan bahasanya orang itu tidak akan mungkin berjihad melawan orang kafir kecuali setelah berjihad melawan dirinya sendiri. Ketika dia telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri, bisa keluar rumah berangkat jihad. Maka semua orang yang berjihad melawan, ah, berjihad melawan orang kafir Tentu dia telah berjihad melawan dirinya sendiri Jika tidak jika dia tidak berjalan dirinya sendiri, maka anda akan jadi berangkat berjihad melawan orang kafir. La bal huwa afdalu insan. Tidak, bahkan jihad adalah jihad yang sunnah, jihad yang tidak wajib, ya, jihad yang tidak wajib adalah amal Tatawuk yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ulama berselisih pendapat tentang amal amal sunnah apakah yang paling afdol. Ya. Ulama berselisih pendapat tentang amal sunnah apa yang paling afdol. Setelah orang itu menjalankan semua hal-hal yang wajib, amal sunnah apakah yang paling afdol? Ada sebagian ulama mengatakan amal sunnah yang paling afdol adalah zikir. Dan ada ulama yang mengatakan amal yang sunnah yang paling afdol adalah jihad. Dan ada ulama yang mengatakan amal sunnah yang paling afdal adalah tulabul ilmi yang sunnah maka di sini Syekhul Islam kita lihat pendapat Syekhul Islam di sini beliau mengatakan bahwa afdalu matatawa abil insan beliau mengatakan jihad yang jihad yang sunnah itu adalah amal sunnah yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang maka di sini Syekhul Islam mengatakan amal sunnah yang paling afdal adalah jihad. Ya demikian yang kita baca kesempatan pada ini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam salamu ala alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu